Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Naam barakallahu fikum kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru yaitu halaman 191 pantun yang ke-45 perhatikan baik-baik. Waf'al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bi kulli ma qad waradat litaf'ala sunnata fil wajhaini wa tahfadha syar'a bi dhinnawaini naw'aini. Ini berkaitan masalah apa? Berkumpulnya amalan-amalan ibadah. Boleh enggak kita gabungkan dua-duanya atau harus dikerjakan salah satu di antara keduanya atau kita kerjakan yang paling tinggi nah barakallahu fikum hukumnya. Apa maksudnya? Ini berkaitan masalah apa? Masalah dua amalan ibadah. Boleh nggak kita gabung dua-duanya? Atau harus kita kerjakan salah satu di antara keduanya? Atau kita mengerjakan yang paling tinggi kedudukannya atau hukumnya? Contohnya, berkumpul antara perkara sunnah, dua sunnah. Yang satu sunnah, yang dua sunnah. Boleh nggak kita gabungkan dua-duanya? Atau harus kita amalkan salah satu di antara keduanya? Atau berkumpul antara sunnah dan wajib? Bisa atau tidak kita gabungkan dua-duanya kita amalkan atau memilih yang wajib kemudian yang sunnah kita kerjakan di waktu yang lain misalkan seperti itu. Jadi nanti berkaitan masalah yang seperti itu keadaannya. Contohnya bacaan-bacaan masalah apa? Bacaan sujud, bacaan rukuk itu kan macam-macam bentuknya, ya enggak? Tidak hanya Subhanallah rabbil azim, subhana ala, ya enggak? Nah, boleh enggak kadang kita pakai itu, kadang pakai ini atau harus setiap kali sholat pakai itu terus gitu loh. Faham belum ini permasalahannya? Faham belum kisah permasalahannya? Terkadang kan bacaan dikir-dikir Nah bacaan apa? Bacaan doa sujud, doa ruko itu kan banyak sekali. Tidak hanya satu kan? Nah apakah kita dituntut untuk mengambil satu tok? Atau boleh kadang ini kadang itu? Faham ini permasalahannya? Alhamdulillah. Ayo. Contoh yang lain. Doa istiftah. Itu apakah satu saja atau banyak? Doa istiftah banyak. Nah, boleh nggak kita itu kadang ngamalkan ini, kadang ngamalkan itu atau harus eh barakallahu fikum yang kalau udah ngambil satu ya itu terus atau bagaimana kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Hadi qa'idatun fil ibadah." Ini kaidah dalam masalah ibadah. Idza waradat ala wujuhin mutarawiah." Kalau datang dalam bentuk yang berbeda-beda, berjenis-jenis, bermacam-macam. Fahalil afdal an nakhtara wajhan minha wa nastamiru alaih. Pertama, apakah yang afdal kita memilih satu sisi dari yang banyak tadi itu kemudian kita terus menerus di atas sisi tersebut? Paham belum? Contohnya untuk sujud ada tiga bacaan, beda-beda semuanya. Apakah kita boleh terkadang pakai ini, kadang itu, kadang ini atau milih salah satu kemudian terus-menerus kita baca itu terus? Seringnya yang kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh enggak kita baca yang lain gitu loh? Faham maksud ini? Ihsan? Ayo kita lihat lagi. Awil afdal an ala kull hadil wujuh masyaallah. Yang kedua, apakah yang afdal kita mengerjakan masing-masing sisi yang ada ini, masing-masing doa yang ada kadang ini kadang itu. Wa idza qulna apabila kita katakan al afdal anaf ala hadil wujuh kullaha, yang afdal adalah kita mengerjakan Nah barakallahu fikum dari seluruh sisi. Jadi yang datang tadi itu banyak bermacam-macam kita kerjakan. Fahal najma'uha jami'an apakah boleh kita kumpulkan? Doanya langsung kita baca beda-beda. Paham ya? yang berbeda-beda, boleh enggak kita kumpulkan? Langsung kita baca semuanya. Au nakhtar kullu wahidin minha 'alal badal ataukah kita boleh memilih? Boleh memilih salah satu di antara bacaan-bacaan tadi itu sebagai badal pengganti. Fa'in dan al-an salah satu asya. Sekarang kita punya tiga permasalahan intinya. Mahum salah tiga permasalahan intinya. Kita lihat, kita perhatikan tiga permasalahan tersebut. Pertama, an nakhtara akmal hadil wujuh wa awfaha wa nastamiru alaih. Masya Allah. Kita memilih sisi yang paling sempurna dan paling lengkap. Akmal sempurna, awfa itu lengkap, sempurna milik juga. Artinya seperti itu. Wanastami alaih dan kita terus-menerus di atas apa? Di atas sisi tersebut atau bacaan tersebut. Jadi enggak pindah-pindah. Kalau antum milih subhanarabbil azim ya itu terus yang terbaca subhanarabbil azim, subhanarabbil azim. Besok lagi kalau sholat juga pakai itu Subhanallah azim, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim. Besok lagi kalau sholat semua antum sholatnya pakai itu itu loh. Padahal bacaan untuk rukuk kan banyak itu loh. Ayo kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, an-nakhtara at-tanwi' bi an naf'al hadza taratan wa taratan taratan biduni an najma' baina masyaallah. Yang kedua, kita memilih untuk tanwi. Apa tanwi itu? Tanwi itu bermacam-macam. Kita memilih bermacam-macam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita mengerjakan kadang ini, kadang ini tanpa menggabungkan dari satu. Paham belum? Contohnya Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira. Eh? yang doa apa istiftah itu kadang pakai itu, kadang Allah ba'id baini. Itu maksudnya. Kadang ini, kadang itu. Berarti mengumpulkan, tapi nggak digabung dalam satu waktu gitu loh. Faham belum nih Husain? Kalau digabung satu waktu kan atau istiftah atau baca dua istiftahnya. Allah berkabirah sampai selesai, setelah itu baru Allah ba'id baini. Nah, itu gabung satu, itu nggak gitu. Maksudnya kadang sholat ketika sholat duhur pakai yang Allah berkabirah. Ketika sholat asar pakai yang Allah ba'id baini. Itu maksudnya menggabungkan maksudnya seperti itu. Maksudnya kadang ini kadang itu itu maksudnya. Paham ya? Milih yang ini, milih yang itu. Mahum sholat Ibrahim? Ayo kita lihat lagi. Yang ketiga an-najma' bainaha. Ayo, yang ketiga mengumpulkan langsung. Jadi kalau antum sholat misalnya sudah duhur, antum baca doa istiftah antum gabung semuanya. Allahumma ba'id bainihima selesai, Allah akbar kabira juga selesai. Digabung di satu. Nah itu, itu yang ketiga wa nudakhil ba'daha bi ba'din dan kita memasukkan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya hatta yatakamal asyaq na'am barakallahu fikum na'am mu'allafan min min wajhain sampai benar-benar bentuknya itu sempurna tersusun apa dari dua sisi yang ada nah, maksudnya itu dua bacaan yang ada di gajian satu paham belum contohnya ada bacaan lain ketika apa sujud selain subhan rabbiyal a'la antum baca subhan rabbiyal a'la tiga kali digabung lagi dengan bacaan yang lainnya gitu loh paham belum kalau yang kedua tadi kan enggak digabung yang kedua kadang antum pakai yang ini kadang pakai yang itu mahum salah bedanya kalau yang pertama bagaimana milih satu pokoknya anak pakai subhan rabbiyal a'la udah dimanapun kapanpun solat sholat apa saja anak pakai ini subhan rabbiyal a'la subhan rabbiyal a'la subhan rabbiyal a'la itu yang pertama kalau yang kedua bagaimana Anak kadang pakai Subhanallah a'la, kadang pakai doa yang lain. Tapi ya digabungkan ya. Kalau yang ketiga digabungkan dalam satu sujud itu semua bacaan sujud antum baca semua. Paham bedanya? ya mana? Mudah untuk bedakannya. Kita lihat. Wa abrazu misal dzalik dan contoh yang paling abraz, paling nampak, paling jelas, paling gamblang, wa asharuhu dan yang paling masyhur, paling terkenalnya apa contohnya? Ad'iyatul istiftah fi shalah. Doa istiftah ketika Sholat. Mahfum Isa? Doa istiftah ketika sholat. Kapan itu istiftah itu Isa? Kapan? Setelah ruku atau susut? Hmm? Naam, setelah takbiratul ihram. Itu namanya istiftah di situ ya. Doa istiftah, doa pembukaan. Istiftah pembukaan namanya. Naam. Wa alfadul adhan dan lafad-lafad adhan. kadang antum pakai yang satu-satu, kadang pakai yang dua-dua, kan boleh itu seperti itu wa alfatu tasyahud dan juga lafaz tasyahud. Naam. Wa anwa'us shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jenis-jenis macam-macam bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat Ibrahimiyah namanya. Atau teman cukup sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat juga wa anwa tasbih ba'da shalah dan juga macam-macam tasbih setelah salat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdih. Ha? atau yang semisalnya maksudnya apa? Maksudnya itu tasbih bermacam-macam. atau baca semuanya. Naam. Wa fi ad'iyatul istiftah. Masalan, fa fi ad'iyatul istiftah masalan contohnya kata beliau, contohnya ada doa-doa istiftah yang banyak. Wa yuqasu alaihi ma ba'dah dan dikiaskan yang setelahnya, dikiaskan dengan seperti ini contohnya. Minal ulama man qala di antara ulama ada yang mengatakan, di antara ulama ada yang mengatakan ikhtar wahidan minha wastamir alaih katanya. Sebagian ulama mengatakan pilihlah salah satu di antara doa-doa tersebut dan terus-meneruslah kamu di atas doa tadi. Enggak pindah-pindah. Kalau antum milih Allah mabait ba ini udah itu terus yang dibaca. Kalau antum milih Allah berkabiro ya itu yang dibaca. Mahum nih Bang. Paham ya? Ini pendapat sebagian ulama. Ikhtar wahidan minha wastamir alaih Pilihlah salah satu di antara doa-doa tersebut dan terus-meneruslah kamu di atasnya. Summa ba'duhum rajaha qaula. Kemudian sebagian mereka menguatkan ucapan subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha wa la ilaha khairuk. Jadduk itu artinya apa ya? Kakek atau bukan? Jaddun jaddatun kakek nenek. Iya enggak? Itu apa sih itu? Wa ta'ala jadduka. Dan yang maha agung kakekmu itu nah, gimana kan orang kadang tanya kalau misalkan atau ngajarkan suatu ketika ngajarkan muridnya nanya misalkan Ustaz jatuh itu artinya kakek Ustaz iya nggak ada pilihan lain katanya <laughs> Allah Ustaz kalau jid jelas jidun wal istihad sungguh-sungguh jadun kakek ini bagaimana Ustaz ini ngartikannya Ustaz wa ta'ala jaduk dan zat yang tinggi eh, kakekmu bagaimana nih Ibrahim? Wala yang fa'u minka wala yang fa'u jatuh, dal jaddi. Mirip itu maknanya. Cuman beda ya, beda sedikit. sedikit. Apa? Ngartikan ini kakek bukan? Hah? Jaddun kakek. Jaddatun nenek. Antum apa esan? Setuju enggak kalau anak, anak ngartikan kakeknya? Setuju enggak antum? Nah terus apa? Handola, coba. Artikan handola. Apa artinya itu? Isa, coba. Apa? Apa? Antum? Belum? Kemauan? Kedermawanan? Kalau itu judun. Judun itu kedermawanan. Antum coba, Abdullah, satunya. Apa? Kekuatan. Kekuasaan. Belum juga. Antum, Bang? Antum? atau Abdurrahman? Makna zat itu adalah azamah. Paham ya? Naam, azamah. Jadi keagungan. Jadi zat yang tinggi Nah barakallahu fikum keagunganmu. Jatuh artinya adalah azamah, keagungan. Nah kadapun kalau wala yang faul, wala yang faul mingkal jaddu dal jaddi atau dal jaddi mingkal jaddu, itu di situ adalah apa? Kekayaan atau na'am barakallahu fikum harta yang banyak. Paham ya? Itu juga di mana azamah juga di situ. Keagungan seorang itu tidaklah bisa memberikan manfaat kepada pada orang tersebut. Nah, paham ya? Jaddu jaddun artinya dia azamah, keagungan. Ala baqiyatul istiftahat. Na'am barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Sebagian ulama mereka menguatkan lafaz subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Eh, menguatkan bacaan tersebut di atas sisa-sisa doa istiftah yang lainnya. Wa mimman radza hadzalika Ibnu Qayyim rahimahullah fi Zadil maat. termasuk yang menguatkan bacaan tersebut adalah apa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam apa? Dalam kitab Zadul maat. dalam kitab Zadul Ma'ad. Na'am barakallahu fikum. Wa dzakara anna hadza arzah min ghairihi min asyrati aujuh masyaallah. Dan bahkan beliau menyebutkan bahwasanya bacaan ini lebih rajih, lebih kuat dari yang lainnya dari 10 sisi bayangkan. Beliau menyebutkan 10 sisi, sisi kekuatannya lebih kuat. Kenapa 10 sisi? Au aktsar bahkan lebih dari 10 sisi. Wa minhum man rajjaha hadits Abi Hurairah wa anhu. Ewa eh, ini perhatikan. Di antara mereka para ulama ada yang menguatkan hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'atta al masyriqi wal maghrib ini yang antum yang kita baca selama ini ya enggak yang kita baca selama ini yang pakai yang ini yang kuat ini Allahumma naqqi min khataaya kama yunaqqas thawbul abyad min abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min min khataaya bil ma'i was-sajj wal barad ini apa ini bacaan yang masyhur yang ma'ruf yang sahih yang selama ini kita baca antum kalau istiftah baca yang mana antum hadalah baca yang ini nah wa illa semuanya warid datang gitu loh kita lihat wa 'allala hadha tarjim bi anna hadha sabitun bis sahihain nah barakallahu fikum ulama yang menguatkan bahwasanya bacaan ini lebih kuat mereka apa mengatakan bahwasanya ini datang di dalam sahihain kalau datang dalam sahihain itu enggak usah nanya antum lebih kuat gitu loh muttafaqun alaih nah daripada sendirian muslim misalkan seperti itu kita lihat wa ghairu ma wa huwa aqwa subutan min hadis subhanakallah bihamdik. Sedangkan yang di dalam sahihain itu lebih kuat. Paham ya? Lebih kuat kekokohannya, lebih kuat dibanding hadis subhanakallah bihamdik gitu. Paham ya? Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, ambil yang kuat tadi. Allahumma ba'id baini. Mohon insyaallah. Wa illa bacaan doa istiftah banyak enggak, Isa? Banyak. Milih pun enggak ada salahnya juga karena khilafnya tanawwu namanya. Khilaf apa? Tanawwu. Naam. Idan jika demikian, ala hadain ra'yain nastamir ala wahid. Berdasarkan dua pendapat ini kita nastamir. Kita terus-menerus menggunakan satu saja. Satu saja ya. Lakin ayyuhuma afdal? Tapi kalau ada pertanyaan mana yang afdal? Mana yang afdal? Satu atau boleh milih? Fihi khilafun kama sabaqa dzikruh. Ada perselisihan silang pendapat di antara para ulama sebagaimana telah datang penyebutannya. Kita lihat Wal qaul pendapat yang kedua bil masalah dalam masalah ini. Nah, pendapat yang kedua dalam masalah ini an nakhtara wahidan minhuma marratan wa sani marratan ukhra. Kita milih salah satu di antara keduanya terkadang marrah sekali. Naam. Dan yang kedua marratan ukhra, terkadang sekali yang lainnya. Faham maksudnya? Terkadang ini, kadang itu. Wa hadha ikhtara wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini adalah apa? pilihannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Paham maksudnya? Jadi boleh ini boleh itu. Paham ya? Mana boleh ini boleh boleh itu. Nah, jadi karena ada pilihan tadi, ada pilihan. Lakin fi du'a istiftah masalan akan tapi di dalam doa istiftah masalan sebagai contoh, la naqul bil jam' baina subhanakallah bihamdik. Jangan kita enggak mengatakan digabungkan, sinkronkan digabungkan itu enggak. Enggak mengatakan digabungkan antara subhanakallah bihamdik wa baina Allah ba'id baini wa baina khatayaya. Jangan digabung, milih salah satu. Paham ya? Ayo. Kama qala bihi ba'dhum sebagaimana diungkapkan sebagian mereka li anna sunnata dallat ala adamil jama' karena yang ada dalam as-sunnah apa? Dikarenakan yang ada di dalam as-sunnah itu apa? Menunjukkan tidak digabung. Jadi satu. Mafhum Isa? Satu tergabung? Satu. Fa inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu lamma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yaqul Dikarenakan Rasulullah SAW ketika Naam beli naam barakallahu fikum ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW mayakul naam tidak mengatakan eh, ukhbiruhu bi annahu yaqul eh, aku mengabarkan kepadanya bahwasanya Rasulullah mengatakan Allah mabait baini wa bain khataaya wa lam yadhkur subhanaka bihamdik paham belum bukan ukhbiru akhbarahu apa akhbarahu dia mengkabarkan kepadanya ketika Abu Hurairah bertanya, dikabarkan Rasulullah kepadanya bahwasanya apa? Satu gitu loh. Allah mab'id baini wa baina khotayaya. wa lam yadhkur dan dalam keadaan beliau tidak menyebutkan subhanakallah bihamdik. Mahum salahnya Ihsan? Jadi enggak digabung. Paham ya? Fadalah hadza ala annahu la yujma' bainahuma. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh digabung antara keduanya. Lalu Terus bagaimana kalau enggak digabung? Abdurrahman. Kalau digabung berarti bagaimana? Kalau nggak digabung berarti bagaimana? Ayo apa? Sendiri-sendiri. Ya maksudnya boleh milih. Maksudnya boleh milih. Ungkapannya gitu bukan sendiri-sendiri. Yang benar sendiri-sendiri cuman boleh milih ya. Boleh milih yang ini. Terkadang ini, kadang itu nggak masalah. Cuman yang roji itu yang kita ambil. Misalnya akhir tentang yang lain. Atas syahud Fi hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi Muslim wa hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahihain wa ghairihima. Ingat-ingat kalau sudah sahihain itu kuat sekali. Muslim juga kuat cuma terkalahkan dengan sahihain karena kalau Sahihain dua, Bukhari Muslim. Ewa. Wa kilahuma fi sahih, dua-duanya dalam sahih. Masalah tasyahud ada hadisnya Abdullah bin Abbas, ada hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dua-duanya di dalam sahih. Yang satunya sahih Muslim, satunya sahihain. Fa hal tasyahhad bi tasyahhudi Abdullah bin Mas'ud atau bi di Abdullah bin Abbas? Sekarang kita telah tasyahud. Membaca tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud atau tasyahudnya Abdullah bin Abbas? yanbani 'alal qaidah dibangun di atas kaidah. Apa kaidahnya? Minhum man qol di antara mereka yang mengatakan natashahhad bi tashahhud alladhi rawahu Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu li Anhu akmal min tashahhud Ibn Abbas. Kita bertasyahud dengan tasyahudnya Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu dikarenakan lebih sempurna daripada tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Yang kedua, wa minhum man qol di antara mereka yang mengatakan natashahhad bi tashahhud Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kalau kami kata-kata mereka sebagian mereka bertasahud dengan tasahudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang ketiga, wa minhum man qala di antara mereka yang mengatakan naf'alu hadza marrah wa marrah. Terkadang ini, terkadang itu. Paham Terkadang kami bertasahud dengan tasahudnya Abdullah bin Mas'ud, terkadang kami bertasahud dengan tasahudnya siapa? Abdullah ibnu Ibni Abbas radhiyallahu anhu. seperti itu. Kita lihat yang ketiga tadi, wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pilihannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa alladhi ikhtarnahu huna dan inilah yang kita pilih di sini. Jadi yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin apa, Bang? Yang dipilih berarti? Apa itu pendapat Syekhul Islam? Nah, kadang itu, kadang ini. Boleh mengamalkan hadis-hadis yang ada semuanya kalau warid boleh karena apa khilafnya tanawwu'. Khilafnya apa? Tanawwu'. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Nah, kita lihat sini. Wa min dzalika di antaranya juga as shalatu 'ala nabi aidan, bersolawat atas nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhtilaf, ikhtilafat fiha as-sifat. Sifat-sifatnya itu diperselisihkan. Ala wujuhin mutanawwi'ah. Nah, diperselisihkan apa di atas sisi yang berbeda-beda bermacam-macam paham ya lafaz-lafaz sifat-sifat apa sifat selawatnya wa man arada al-ittila' ala dzalik falyaqra' kitab Ibnu Qayyim barang siapa yang ingin mengecek dan meneliti melihat kembali perselisihan tersebut maka hendaknya dia baca kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih Nah, barakallahu fikum. Al-Mu'allaf fi Shalah yang dikarang, kitab yang dikarang fi Shalah berkaitan masalah salawat ala Nabi atas Nabi Muhammad SAW. Yajidu al alfat fi kayfiyatis salat ala Nabi SAW. Niscaya dia akan menjumpai perselisihan mengenai lafaz-lafaz bagaimana tata cara bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam. Antum upayakan dibiasakan ringan ya ringankan lidah-lidah kita semuanya kalau dengar lafaz Muhammad langsung spontan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ada perintahnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau antum dengar lafaz Nabi Muhammad contohnya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena apa? Bersolawat. Paham ya? Nah orang-orang awam itu orang sufi, mereka bersolawat dengan kita pun semangat sekali kan. Nah kita upayakan solawat dengan solawat yang sesuai dengan dalil. Paham ya? Nah barakallahu fikum. perlu Nabi kita Muhammad baru sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sufi kan gitu. Di abadi istilahnya ya. Komando. Paham ya? Jadi langsung ada spontan kita langsung faham, Berarti lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, bersolawat. Kita lihat sini barakallahu fikum kata beliau Wa min dalika aidan at-takbir al janazah, faqad kabbara an nabi sallallahu alaihi wasallam al janazah arba'an. Begitu pula perselisihan seputar takbir untuk salat jenazah. Allahu akbar, takbir pertama. Paham ya? Yang rajih setiap kali takbir, nah barakallahu fikum sebenarnya ada perselisihan tapi yang rajih tidak perlu ngangkat setiap kali takbir, cukup ngangkat pertama saja. Tapi kalaupun ada yang ngangkat enggak diingkari karena datang dari sebagian para sahabat. Paham ya? Empat kali takbir Allahu akbar setelah takbir pertama baca apa? Doa istiftah atau enggak? Salat jenazah loh. Enggak baca, langsung Al-Fatihah. Paham ya? Jadi Allahu Akbar, langsung apa tadi Husain? Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Perlu enggak surat-surat pendek? Enggak perlu. Allahu Akbar itu kalau di angkat tangannya, kalau enggak takbir. Allahu Akbar. Takbir kedua baca apa? Salat jenazah. Lupa lah bahas sama. Baca apa antum Abdullah? Takbir kedua? Lupa juga? Hewan enam? Apa? Baca apa? Ya salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad kama wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Takbir yang ketiga, baca apa hamdalah? Nah, doa istiftah. Doa apa? Doa untuk mayit. Allah lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayit perempuan bagaimana Ustaz? Pendapat yang rajih dikuatkan oleh Imam Syaukani rahimatullah alaih bahwasanya tidak perlu mengubah domir. Nah, katanya kalau perempuan Allah maghfir katanya. Ya kan? Kalau perempuan katanya Allah maghfirlaha warhamha wa'afi wa'fu anha katanya. Kita katakan yang rajih tidak perlu mengubah dhamir karena mayit itu lafadznya umum atau enggak mayit? Mayitun umum, mayit itu laki-laki atau perempuan atau dua-duanya? Hah? Mayit itu apakah harus laki-laki atau perempuan juga mayit juga? Hah? Dua-duanya, sehingga Allah maghfirlahu hu ini kembali kemana? Mayit. Mau perempuan laki-laki enggak masalah, cuman beda letaknya. Kalau misalkan perempuan Laki-laki, antum sebagai imam letaknya di mana kalau perempuan laki-laki? Eh, kalau laki-laki letaknya di mana? Di tengah perut, pas di perut itu ada kepala. Antum? Di mana? Di kepala. Kalau perempuan di perut tengah itu. Paham ya? Nah, cuman bacaannya enggak perlu diubah domirnya itu yang kuatkan oleh eh, barakallahu fikum al-Imam Asy-Syaukani rahimatullah alaih dinukilkan dalam kitab Mukhtasar atau Mulakhas Ahkamul Janaiz karya Syekh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Kalau Ahkamul Janaiz aslinya punya siapa? Asy-Syaikh Al-Albani rahimatullah alaih. Jadi kalau antum nah barakallahu fikum berdoa ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu domirnya enggak perlu diganti karena hunya kembali ke mana? Haknya itu ke mayit. Mayit itu umum laki-laki perempuan ya mayit namanya itu loh. Nah, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Nah, kita lanjutkan lagi. Kata beliau mengenai perselisihan takbir ketika sholat jenazah ada yang empat wakaf kabbara alih khamsan ada juga yang takbir apa lima Rasulullah pernah empat pernah lima wakaf kabbara alih aksar min alik ada juga bahkan takbir lebih dari itu fahalis sunnah anak khutbah bil aksar nah, sekarang kalau sunnah ngambil yang banyak atau ngambil yang sedikit kalau oh, sedikit empat kalau banyak lima Allahu akbar setelah takbir yang keempat ngapain Abdullah anu Langsung baca tasyahud enggak Enggak perlu langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah seperti itu. Naam. Kemudian kata beliau sini Fahal sunnah an akhudh bil aktsar wa naqul nukabbir alaihi bi aktsar syai'in wa namarid. Kemudian kita katakan kita bertakbir dengan yang paling banyak yang datang dari lima berarti. Au naqul nukabbir alaihi taratan bihadza wa taratan atau kita katakan takbir terkadang empat terkadang lima. Al jawab sani yang kedua. Kenapa kedua? Karena terkadang Rasulullah melakukan yang empat dan yang lima. Anna lanukabbir alaihi marrah arba'an wa marrah khamsan. Bahwasanya kita takbir terkadang empat, terkadang lima. Terkadang empat, terkadang apa? Lima. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fiikum. Li'annahu sabata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kabbara khamsan 'ala janazah. Dikarenakan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau takbir lima kali ketika salat jenazah. wa rubbama zada ala dibakar lebih dari itu terkadang walakin nuhafid fil aksar ala makana aksar ala nabi sallallahu alaihi wasallam huwa huwal arba akan tapi kita menjaga nah barakallahu fikum yang paling banyak kebanyakan Rasulullah lakukan itu empat nah itu apa empat empat kali nah Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.